Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan karai seperti seorang penggembala kambing yang dia menggembala yar'a haulal hima menggembala di sekitar tanah larangan. Wal hima al hima kata Syekh asyai'ul mamnu sesuatu yang terlarang yusamma himan dinamakan dengan hima di antara kebiasaan di kalangan kabilah-kabilah Arab bila ada suatu tanah subur, maka mereka menjaga dan melindungi tempat penggembalaan tersebut di daerah tanah yang subur untuk dijadikan tempat gembala. Maka tidak ada siapapun yang bisa mendekati daerah tersebut. Karena tempat itu mereka khususkan untuk menjadi tempat penggembalaan ternak mereka. Maka barakallahu fikum Bila ada seorang yang kemudian membawa gembalaannya di sekitar tanah larangan itu, maka dia tidak akan sanggup untuk mencegah terlepasnya sebagian kambingnya ke daerah larangan. Mungkin satu akan terlepas atau lebih dari itu. Dia akan melabrak batas tanda tersebut dari daerah larangan itu. Bisa jadi dia mendapatkan perlakuan yang kasar atau mendapatkan hukuman dari orang yang sudah mengapling daerah subur tersebut. Maka seorang yang cerdas dia akan pergi membawa kambing gembalanya menjauhi daerah tanah larangan. Maka barakallahu fikum sebagaimana si penggembala ini bisa jadi tidak akan sanggup untuk menahan dan mencegah kambing gembalaannya untuk terjatuh ke daerah tanah larangan. Maka begitu pula manusia. Dia tidak akan bisa menguasai dan menahan dirinya untuk terjatuh ke dalam perkara haram. Ketika dia terlibat dan terjerumus ke dalam perkara syubhat maka ini adalah merupakan sebuah contoh yang sangat jelas nampak terlihat oleh panca indera yang menunjukkan tentang wajibnya menjauhi perkara syubhat agar seseorang tidak terjatuh ke dalam perkara haram. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadis menjelaskan sebuah sebab yang akan bisa menjadikan manusia bersikap wara, memiliki kehati-hatian, menjauhi perkara syubhat dan menerangkan yang akan menjadikan seseorang bermudah-mudahan tidak memiliki kehati-hatian terhadap perkara syubhat yang pada tahap berikutnya dia tidak akan memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan dari perkara-perkara haram. Iya dan billah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan ala wa inna fil jasadi mudghah Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala al qalbu ketahuilah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan bila dia rusak, maka rusak pula lah seluruh jasadnya. Ketahuilah, dia adalah hati. Fabarakallahu fikum. Maka bila hati seorang hamba itu baik, bila hati ini baik, soleh, maka pemiliknya akan berhati-hati dari perkara syubuhat. Namun, bila hatinya tidak ada kesalehan padanya, maka dia tidak akan peduli dengan berbagai syubuhat. Sampai kemudian pada tingkatan dan tahap berikutnya, dia akan tidak dia tidak akan peduli dengan perkara haram. Maka yang menjadi porosnya, yang menjadi pangkalnya adalah al-qalbu. Fama al qalbu kata Syekh. Apa itu al-qalbu? Al-qalbu huwa al-mudghah. Ya'ni qit'atul lahmi, potongan daging. Allati fi sadr yang ada di dalam dada. yang dengan kalbu tersebut seseorang akan bisa membedakan mana perkara yang bermudarat mana yang bermanfaat, mana yang baik, mana yang buruk. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 46 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ Karena sesungguhnya Yang buta bukanlah pandangan mata. Tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka bila hati seorang hamba telah buta, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan, ke dalam kekufuran, ke dalam berbagai macam mafsadah, berbagai macam bentuk kerusakan. Tetapi bila di dalam hati itu ada basirah. Maka dia akan menjauhi perkara-perkara tersebut sehingga poros dan pangkalnya adalah al-qalbu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kata Syekh Ala wa inna fil jasadi mudghah yani qit'atu lahmin saghirah potongan daging yang kecil. Idza salahat salahal jasad kulluh. Bila dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Akan baik dengan rasa takut kepada Allah. Dengan sifat takwa dan rasa cinta kepada Allah. rasa takut al-khawf wal khasyah yang ada di dalam kalbu, ketakwaan yang ada di dalamnya, rasa cinta dalam hati kepada Allah akan menjadikan jasadnya baik. Wa idza fasadat namun bila hati itu rusak. Hati yang tidak memiliki rasa khasyah dan rasa khauf kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, dan tidak punya rasa cinta kepadanya, maka jasad pun akan rusak. Karena kalbu adalah raja bagi jasad. Bila rajanya baik, maka rakyatnya juga menjadi baik. Namun bila rajanya, penguasanya rusak dan jelek akan rusak pula rakyatnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kesalehan kalbunya minta kepada Allah agar senantiasa memperbaiki kalbunya karena bila kalbunya baik maka segala urusannya akan menjadi baik Namun bila kalbunya rusak, maka rusak pula segalanya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak sekali dan sangat sering mengucapkan doa, munajat, permohonan kepada Allah Ya al qulub wal absar, sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati dan penglihatan. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Wahai Rasulullah, apakah kau masih mengkhawatirkan dirimu? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, Ya Aisyah, وما يؤمنني وقلوب العباد بين إِصْبَعَيْنِ من أَصَابِعِ الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، Wahai Aisyah, apa yang akan membuatku merasa aman Sementara hati-hati hamba berada di antara dua jemari dari jari jemari Allah. Yang bila Allah menginginkan untuk membalik kalbu seorang hamba, maka ia akan membaliknya. Maka hati berada di tangan Allah. Oleh karena itu, Wajib atas setiap manusia memohon hidayah kalbunya kepada Allah. Dan hendaknya pula menjauhi perkara-perkara yang akan bisa merusak dan menggerogoti kalbu tersebut. Karena kata Syekh kalbu itu bisa rusak dengan berbagai syubhat wal maati, wa bi aklil haram dengan makan yang haram-haram maka kemaksiatan dengan semua macam bentuknya akan bisa merusak qalbu memandang kepada yang haram mendengarkan yang haram ini semua akan merusak qalbu bila seseorang memandang kepada sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Dia mendengarkan sesuatu yang haram, maka kalbunya akan rusak. Bila dia terjatuh dalam perbuatan ma'asi, maka kalbunya akan rusak. Dan bila dia memakan sesuatu yang haram, kalbunya pun akan rusak. Maka seorang hamba harus berbuat, harus mengupayakan apa yang bisa menjadikan kebaikan dan kesalehan bagi kalbunya. Adapun tercapainya kesalehan itu, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tabaraka wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-6. Kita akan beranjak pada hadis yang ketujuh Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-hadits as-sabi' عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu muslim dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda agama adalah nasihat kami berkata untuk siapa Rasulullah menjawab untuk Allah dan untuk kitabnya dan Rasulnya serta pemimpin kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwan fi a'azzani Allah wa iyyakum. Dijelaskan الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه wasallam قال Datang dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai tiga kali mimba bitakid untuk penekanan. Wa makna an-nasihah dan makna an-nasihah adalah al-khulus bersih. Kalau dikatakan syai'un nasihun sesuatu itu nasih. Yakni khalisun minal ghish. Dia bersih dari penipuan, dari pengkhianatan. Kalau dikatakan asalun nasih walabanun nasih. Ya khalisun minal ghish. Bersih Lalu dikatakan madu nasih, susu nasih, yakni khalis, murni, bersih dari penipuan dan campuran-campuran yang jelek. Maka demikianlah agama Islam. Islam adalah agama yang bersih murni dari segala kebatilan bersih dari segala macam bentuk tipuan, makar dan pengkhianatan. Ia adalah agama yang murni bersih. Islam adalah agama yang bersih dan murni. Maka demikian pula seorang muslim wahirnya dan batinnya sama-sama harus bersih. Selamat dari akhlak yang buruk. Selamat dari pengkhianatan dan penipuan dan yang lainnya. Adapun seorang yang berkhianat, seorang yang suka menipu dan berbuat makar, berbeda antara zahir dari batinnya, maka itu bukan perilaku atau ini adalah perilaku yang bukan bagian dari agama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi agama itu pada nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Dan ketika sesuatu dibatasi, maka hakikatnya dia menuntut bahwa yang lain tidak ada di dalamnya, tidak masuk padanya. Namun barakallahu fiikum. Ketika para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in bertanya kepada Rasulullah tentang nasihat, apa yang nasihat yang dimaksudkan di sini ya Rasulullah? Mereka bertanya liman ya Rasulullah. Untuk siapa nasihat itu ya Rasul? Maka Rasulullah menyatakan lillah untuk Allah. Yang paling pertama. Agar engkau menjadi pemberi nasihat. Antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Bagaimana realisasi dan perwujudannya seorang yang memberi nasihat kepada Allah Jalla fi'ula? Yaitu dengan engkau beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar peribadahan. Engkau beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Engkau mengimani tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, wa tauhidul asma wa sifat. Engkau mengimani takdir, takdir Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Engkau meyakini tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Engkau ikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ini nasihat antara seorang hamba dengan Robnya. Nasihat antara seorang hamba dengan Allah Jalla fi'ula. Dan wajib agar nasihat itu secara zahir dan batin. Nasihat kepada Allah diwujudkan pada zahir dan batin. Maka seorang yang menampakkan tauhid zahirnya namun dia menyembunyikan kesyirikan, dia menampakkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Maka ini seorang munafik. Nauzubillah. Maka seorang munafik jauh lebih buruk dibandingkan kafir murni. Seorang munafik jauh lebih buruk dan lebih jelek dibandingkan kafir yang murni. Perhatikan bagaimana Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya kaum munafikin berada di darkil asfal di neraka yang paling rendah, di keraknya neraka dan engkau tidak akan pernah mendapati bagi mereka adanya pertolongan. engkau tidak akan mendapati ada penolong bagi mereka. Lima ada, kenapa demikian? Li'annahum yukhadi'una Allah walladina amanu. Karena mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Menampakkan secara zahir beriman, menyembunyikan kekufuran menampakkan secara zahir tauhid menyembunyikan asyirik dan ini sebesar-besar pengkhianatan tetapi seorang yang nasih yang memberi nasihat adalah orang yang sama antara zahirnya dengan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah maka dia mengamalkannya. Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah. Dia bertauhid. Dan dia berupaya mengajak manusia kepada makna kalimat tauhid dan mengamalkannya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Karena tidaklah yang dimaukan dan dimaksudkan dengan kalimat La ilaha illallah sekedar ucapan lisan saja. Barang siapa yang banyak dan sering mengucapkan La ilaha illallah. Tetapi tidak meyakininya dan tidak mengamalkan tuntutannya. Fahuwa munafiq maka dia munafik. Wan nifak dan kenifakan itu adalah huwa izharul khair wa ibtanu syar. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejelekan. Orang yang menampakkan kebaikan kepada manusia tetapi dia menyembunyikan yang sebaliknya munafikun kata Syekh hafizahullahu taala wan nifaqu ashaddu minal kufur nifak ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kekufuran eh, nifak i'tiqadi tentunya wal billah karena orang kafir dia terang-terangan dengan kekufurannya. Manusia tahu, eh ini orang kafir. Dan manusia kaum muslimin berhati-hati dan waspada darinya. Tapi seorang munafik dia menipu kaum muslimin. Kaum muslimin menyangka dia bagian dari kita, orang kita. Padahal dia musuh. Dia adalah musuh dalam selimut. Dia adalah duri dalam daging. Ia akan berkhianat kepada kaum muslimin. Ia akan menunggu-nunggu kesempatan dan berharap agar kaum muslimin tertimpa musibah. Maka Syekh Hafizahullah menyatakan, "Ammal munafiqu fa innahu yukhadi'ul muslimina." Seorang munafik dia akan menipu kaum muslimin. Wayadhunnunahu minhum. Kaum muslimin menyangka mereka bagian dari muslimin. Wahuwa aduun lahum. Padahal mereka musuh. Yakhunuhum akan berkhianat kepada mereka. Wayatarabbas lahum ad-dawair. Menunggu-nunggu dan berharap kaum muslimin tertimpa musibah. Wayaltamisu lahum min naqais wal uyub. Wayunammiha wayansyuruha dan mencari-cari kekurangan dan aib kaum muslimin dan menyebarkannya. Faidah jahatil shada'idu alal muslimina wahara nifaquhu wa kufru. Maka bila datang musibah menimpa kaum muslimin, maka nampaklah kenifakan dan kekufurannya. Dia akan berpihak kepada musuh-musuh kaum muslimin. Tetapi ketika datang ke lapangan kebaikan ada di tengah-tengah muslimin, maka dia menampakkan iman, ingin hidup berdampingan bersama kaum muslimin, hada sya'nul munafik. Ini ciri khas dan kebiasaan kaum munafik. Khainun Allah berkhianat bersama Allah. Wa khainun ma'annas, berkhianat kepada manusia. Allah ta'ala, Allah berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri namun mereka tidak sadar. Ikhwan fidin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang pertama yang dipesankan dan diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan insyaallah taala nasihat-nasihat yang lainnya akan kita sampaikan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Semoga Allah mudahkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah jadikan semua yang kita pelajari bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.